Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Kata beliau di sini, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Salisan yang ketiga, maratibul iman bil qada'i wal qadar. Tingkatan-tingkatan beriman terhadap ketetapan Allah taala dan takdirnya. Perhatikan baik-baik, beriman terhadap terhadap apa? Al-qada wal qadar. Nah, barakallahu fikum, itu nanti mencakup berapa rukun kemarin? Mencakup berapa rukun kemarin? Empat rukun. Pertama, kedua, ketiga, keempat, na'am barakallahu fikum. Empat rukun yang harus diterapkan dan harus diimani masalah takdir. Pertama apa? al-ilm. Allah taala mengetahui semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang tidak terjadi pun kalau saat ini terjadi tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua adalah apa? Al-kitabah. Semua yang terjadi sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfud. Yang ketiga al-masyiah. Semua yang terjadi di bawah kehendak Allah taala. Yang keempat adalah al-khalqu. Semua yang terjadi di alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-imanu bil qada'i wal qadar yatadammanu arba'a maratiba. Setelah antum hafal, sekarang tambah enak untuk mempelajarinya karena apa? Ini yang kita bahas nanti kembali ke empat tadi. Naam. Beriman terhadap takdir Allah taala mengandung di dalamnya empat perkara atau empat tingkatan al martabatul ula, tingkatan yang pertama. Perhatikan baik-baik, tingkatan yang pertama beriman dengan takdir di dalamnya terkandung empat rukun, empat tingkatan. Yang pertama al martabatul ula, tingkatan yang pertama al imanu bi annallaha alima makana wa ma yakunu bi al azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Artinya perhatikan baik-baik ini. tingkatan yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi dengan ilmunya Allah taala al-azali yang telah terdahulu. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa apa? Huwa mausufun bihi azalan wa abada. Dia ya Allah taala senantiasa tersifati terus-menerus dan sampai nanti pun senantiasa tersifati dengan al-ilm. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi al-ilm itu sifatnya namanya al-alim. Mahum insyaallah. Jadi pembahasan asma wa sifat pembahasan penting. Jadi dipahami baik-baik. Nah, barakallahu fikum mempelajarinya harus serius. Karena apa? Karena dalam masalah asma wa sifat itu kalau antum enggak paham, nah barakallahu fikum jangan sampai nanti apa? Nah tergelintir seperti orang-orang Asy'ariyah, kemudian orang-orang Mu'tazilah, kemudian orang-orang Jahmiyah. Nah, barakallahu fikum atau orang-orang al mufawwidah Allahul musta'an kita lihat sini fama min syai'in illa wa ya'lamuhu Allahu jalla wa ala ya'lamu makana wa ma yakun maka tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah taala mengetahuinya mengetahui perkara yang sudah terjadi dan perkara yang akan terjadi ini Allah Subhanahu wa taala Rabb kita adapun kita mengetahui perkara yang bagaimana kalau kita mengetahui perkara yang bagaimana yang telah terjadi dan yang Hah? yang telah terjadi dan yang apa? Yang sedang tadi ya, yang sedang terjadi. Na'am barakallahu fikum. Adapun untuk kedepannya, na'am yang belum terjadi manusia tidak ada yang mengetahui. Kita lihat sini. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin dan tidaklah ada dedaunan yang berjatuhan berguguran kecuali Allah taala mengetahuinya bayangkan daun banyak enggak di dunia ini daun banyak enggak Allah taala mengetahui semuanya paham ya bukan hanya di Indonesia saja seluruh dunia paham ya Dunia ada berapa sih seluruh dunia itu? Paham ya? Ya semua sedunia Allah taala mengetahui. Nah, berguguran daun tersebut, kapan gugurnya, berapa jumlahnya, daun apa saja Allah taala mengetahui, bayangkan. Kalau manusia tidak mengetahui kecuali apa? Yang gugur di hadapannya. Paham ya? Yang ada di hadapannya gugur, jatuh baru tahu dia. Ya enggak? Tapi yang di belakang udah enggak tahu karena pengetahuan manusia terbatas. Kita lihat berikutnya. Wala habbatan fi dhulumatil ard, tidak pula apa biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Antum tahu atau tidak? Coba bayangkan, antum nanam jagung, ditaruh satu saja, tumbuhnya berjagung-jagung. Paham ya? Maksudnya banyak sekali gitu loh. Padahal di dalam muka bumi itu kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, kita lihat wala ratbin wala yabisin tidak pula sesuatu yang apa yang basah maupun yang kering illa kecuali fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul mahfud Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" Tidakkah engkau mengetahui Eh? atau memperhatikan bahwasanya Allah taala mengetahui perkara-perkara yang di langit dan yang di bumi, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi orang yang bisik-bisik tiga orang kecuali Allah taala yang keempatnya. Tiga orang bisik-bisik, Allah taala yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah taala yang keenamnya. Wala adna min dzalika tidak pula lebih sedikit dari itu semuanya wala aksar tidak pula lebih banyak illa huwa ma'ahum aina makanu melainkan Allah taala bersama mereka dimanapun mereka berada kebersamaan di sini adalah kebersamaan apa zatnya atau kebersamaan ilmunya ilmunya jangan seperti kelompok apa kelompok sufiyah nah yang ekstrim masih kelompok sufiyah yang ekstrim yang mereka apa memiliki dua keyakinan al-hululiyah sama al-ittihadiyah Al-Hululiyah menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluk. Makhluk tetap makhluk tapi dalamnya ada Allah taala. Tahu paham maksudnya? Nah, tapi kalau al-ittihadiyah meyakini Allah taala menyatu dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah gitu loh. Oleh karena itu ada tokoh mereka mengatakan apa kemarin? Ma jubah jubbah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia sendiri mengaku apa? Allah hati-hati barakallahu fikum. Allahul musta'an. Oleh karena itu antum enggak asing lagi menjumpai orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf. Kalau tingkatannya tingkatan ma'rifah, hati-hati. Nanti mereka ada semacam kalau fikum ajaran yang la yu'mar wa la Tidak dilarang, tidak diperintahkan. Itu kalau tingkatan ma'rifah, tingkatan tinggi dia. Jadi terkadang jalan pun tanpa sandal dan enggak boleh celah, tidak boleh dimaki. Orang gila yang lewat di pinggir jalan pun jangan dibilang gila. Itu bisa jadi wali dari wali-wali Allah taala katanya. Allah musta'an. Karena apa? Karena sudah nggak diperintahkan lagi, nggak dilarang juga. Ini kisah dulu ada yang menceritakan di daerah Jawa Timur, tapi letak yang letak bidabat secara asal di mana Allah alam cuman dikisahkan saat itu ada. Nah, barakallahu fikum salah satu pembesar mereka yang katanya sudah tingkatan makrifah. Jadi saat itu santrinya muridnya itu mencari, kemana ini Pak Kiai kok nggak pernah muncul surat berjamaah bersama para santri? Paham ya? Setelah beberapa, hari kemudian dicek diteliti, paham ya? Ternyata enggak pernah muncul juga. Santrinya berjamaah tapi kiainya jarang muncul. Salatnya di mana itu dipertanyakan. Akhirnya suatu ketika ada istimewa perkumpulan. Nah, ternyata kiai atau syekhnya mereka tadi itu yang tingkatannya sudah ma'rifat tadi itu jawab katanya. Paham ya? Diam semuanya. Kalian tuh enggak tahu sebenarnya kami setiap hari salatnya itu di Mekah katanya. Sholatnya di Mekah katanya. Dia nggak pernah sholat berjamaah bersama para santri tapi solatnya di Mekah. Nah ini termasuk apa? Tipu daya syaitan. Nah barakallahu fikum. Ada juga yang salah satu namanya Gus, nggak tahu Gus siapa gitu. Itu tingkatannya sudah ma'rifah juga. Dijumpai pernah berada di tempat maksiat bioskop. Allah musta'an. Akhirnya tanya, "Kenapa Anda di sini?" katanya. Sebenarnya kalian tuh nggak tahu. Kami di sini berdakwah. Adapun yang aslinya di rumah berpikir katanya. Jadi dia masih punya yang aslinya. Paham ya? Maksudnya itu dia itu dua gitu loh. Paham maksudnya? Karena tingkatannya ma'rifat tadi la yu'man wa la yunha. Enggak dilarang, enggak diperintahkan, pokoknya hur merdeka dia. Allah musta'an. Ini hati-hati ya. Karena ada tingkatan apa? Na barakallahu fikum. Naam tariqah, kemudian hakikat ma'rifah. Allah musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Kemudian ingat-ingat ya ma'iyah di sini bukan ma'iyah secara zatnya menempel dengan makhluknya, tapi apa? ilmunya dan pengawasannya. Karena Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama di sini apanya? Ilmunya dan pengawasannya bukan secara zatnya. Lah kok bisa? Orang-orang itu kalau bersama itu kan nempel. Kita katakan yang namanya bersama itu tidak harus apa? nempel. Coba sekarang antum berjalan di muka bumi dalam keadaan malam bulan purnama. Anak berjalan bersamaan apa? Dengan apa dengan nah kalau fikum cahaya bulan. Apakah antum nempel dengan bulan? Nempel atau enggak? Enggak nempel. Jadi bersama itu tidak menghasilkan nempel gitu loh. Ana dalam pendapat masalah ini ana bersama Syekh Nempel enggak antum dengan Syekh Fulan? Enggak nempel. Oleh karena itu kebersamaan tidak mengharuskan apa? Untuk menempel melekat atau yang semisalnya. Allahul musta'an fahuwa ya'lamu ma yakun bainan nas minnal kalam wan najwa fima bainahum wa huwa subhanahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun artinya maka dia Allah taala adalah zat yang mengetahui perkara yang terjadi di antara manusia berupa ucapan-ucapan yang terang yang keras dan ucapan yang bisik-bisik kita beda adapun manusia untuk masalah bisik-bisik itu enggak mendengar kecuali bisik-bisik di sebelahnya paham ya Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita misalkan walaupun berdekatan seperti ini, mungkin ada yang bisik-bisik, ada yang enggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala Masya Allah semuanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Nah, Allah taala menyatakan zat yang mengetahui perkara yang mereka rahasiakan dan perkara yang mereka apa? Nah, melakukan secara terang-terangan. Karena apa? Karena manusia ya barakallahu fiikum, itu biasanya jarang sekali mampu untuk merahasiakan sesuatu. Karena tabiat manusia apa? Yang namanya rahasia itu biasanya sudah tersebar lebih daripada dua orang. Biasanya. namanya ya? A, B, C. Si A bilang sama si B, antum tak kasih tahu tapi jangan bilang orang lainnya. Kata si B, "Na'am," katanya. Akhirnya si B bilang sama si C, si C tak kasih tahu tapi jangan bilang orang lainnya. "Na'am," katanya. Saya bilang sama D. Paham ya? Ujung-ujungnya sampai Z, bayangkan itu. Rahasia katanya. Oleh karena itu ada pantun atau puisi bagaimana pantunnya? Bagaimana pantunnya? Rahasia kalau lebih dari dua orang pasti tersebar udah. Kalau usah banyak nanya, tersebar kalau lebih dari dua orang. Rahasia mah dua orang aja rahasia itu. Nah. Apa pantunnya gimana? Naam ahsan. Kullu sirrin fawqa snaini sya', kullu sirrin fawqa snaini sya', wa kullu ilmin laisa fil kirtasi dha'. Setiap rahasia lebih dari dua orang pasti tersebar. Namanya, Karena rahasia itu cuma dua orang aja. Jadi kalau antum punya rahasia dengan banyak orang, dua orang saja. Namanya, Jangan banyak-banyak. Namanya Itu rahasia namanya. Kalau lebih dari dua orang pasti tersebar. Anak sebutkan tadi, mulai dari A sampai apa? Z. Karena sama-sama apa? Sama-sama triknya dalam berbicara seperti itu. Tak kasih tahu tapi jangan bicara orang lainnya. Ya, Sampai ke Z gitu silsilahnya. Allah musta'an. Nah. Sebaliknya dan setiap ilmu yang tidak ada dalam kertas itu doa akan hilang. Maksudnya ilmu itu kalau nggak dicatat, nggak ditulis, cuma didengar saja karena kita ini bukan para imam terdahulu. Imam terdahulu itu nggak perlu pakai rekaman. Eh, nggak perlu pakai apa barakallahu fiqom istilahnya rekaman-rekaman itu nggak perlu, hafalan langsung. Begitu dengar langsung hafal. Nah, kita ini orang-orang zaman belakangan itu beda dengan zaman mereka. Jadi kita harus merasa sampai sampai mereka mengatakan bil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena apa? Karena orang-orang di akhir zaman ini yang antum rasakan dan kita semuanya melihat banyak fitnah. Banyak fitnah, fitnah dunia, fitnah subhat, fitnah syahwat sehingga apa? Enggak memungkinkan kita tuh hafalan seperti dulu gitu loh. Seperti para aimah terdahulu. Para aimah terdahulu antum pernah dengar atau enggak kisahnya? Zaman dahulu kita gitu mereka ada yang mencatat, catatannya dibuang, santai dia. Karena apa? Karena semua hadis yang dicatat tadi sudah dihafal sama dia. Tapi kalau zaman sekarang sudah ngerekam, mencatat, mendengarkan itu pun masih belum bisa. Paham ya? Ini bukan antum saja, kita sama saja. Semuanya kayak gitu keadaannya. Karena apa? Karena fitnah tadi itu barakallahu fikum hanya saja kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikat tulisan tadi itu. Konyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Yang ditulis itu akan menetap sedangkan yang tidak tulis akan lari. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kita tutup sedikit lagi itu ayatnya itu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah taala mengetahui apa-apa yang ada di dada-dada manusia. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa qala ta'ala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis samaa'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Allah taala mengetahui semuanya. Nasallahu salamatu afiyah. Ini tingkatan yang pertama, insyaallah taala tingkatan yang kedua kita tunda pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.